Di antaranya kenikmatan diberi kesempatan untuk memasuki bulan Ramadhan dan masih Allah berikan taufik, masih Allah berikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan sampai di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, Hari-hari yang sangat berharga Hari-hari yang sangat penting. Pertama karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan memberitahukan kapan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW melihat fulanun wa fulan yang bertikai dan kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, sungguh aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian malam Lailatul Qadar. Walakin fulanun wa fulan bertikai dengan suara yang keras, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali. Maka kata beliau oleh salatu wassalam secara makna, "Falyataharra fi ashril awakhir." Hendaklah kalian mencari di sepuluh hari terakhir malam yang nilainya lebih dari seribu bulan ada di malam-malam sepuluh hari terakhir ini maka inilah Sebab pentingnya 10 hari terakhir dan juga barakallahu fiikum. Al-a'malu bil khawatim. Yang namanya amalan itu dilihat akhirnya. Kalau akhirnya baik maka dia baik. Kalau akhirnya jelek maka dia jelek. Sehingga hendaklah akhir-akhir bulan Ramadan ini kita meningkatkan amal ibadah kita. Semakin sungguh-sungguh semakin semangat, semakin kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dan ampunannya. Setiap malam ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Maka perbaikilah akhir amalan kita karena al-a'malu bil khawatim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang namanya istiqamah. Ini yang namanya sabat. Ini yang namanya kekokohan di atas kebenaran, di atas semangat ibadah, di atas kesungguh-sungguhan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-istiqamatu aziz. Al-istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah itu tinggi, mulia dan sulit dicapai. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang pertama, orang pilihan yang Allah berikan istiqamah, Allah berikan sabat. Dan Allah katakan dalam ayatnya, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kata Allah, kalau saja aku tidak berikan istiqamah dan sabat atasmu, Sungguh engkau cenderung kepada mereka sedikit. lakukan kita terganu ilaihim. Hampir-hampir kamu cenderung kepada mereka sedikit kata Allah. Idan la adakna dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Thumma la tajidu laka alaina nasira. Kalau terjadi seperti itu kata Allah, kami akan timpakan dhi'fal hayah kelemahan hidup dan kelemahan kematian dan engkau enggak akan mendapati penolongmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah katakan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kepada nabinya nya salatu wassalam, "Laula an tabbatnaka, kalau saja bukan aku sabatkan engkau, kalau saja bukan aku berikan sabat dan istiqamah, mungkin engkau sudah terbawa oleh mereka syai'an qalila, walaupun sedikit." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harap-harap cemas. Apakah kita termasuk yang diberi oleh Allah istiqamah? Apakah kita termasuk yang diberi oleh Allah tabat? Wal istiqamah ila mamat Karena itu adalah nikmah azimah yang Allah berikan yang tidak bisa dinilai dengan dunia manapun walaupun seluruh isi dunia ini dan yang semisalnya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah siapa yang Allah berikan sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa akhirah wa yudhillu Allahu adh ma yasha'." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kokohkan, Allah akan berikan nikmat sabat nikmat kekokohan kepada orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kokohkan dengan qaulis sabit, dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang yang zalim. Tidak sekarang besok, tidak besok lusa, tidak tahun ini tahun depan dan dia tidak akan berakhir baik. Siapa? Al-zalimin wa yudhillu zalimin wa yudhillu zalimin. Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang menganiaya orang-orang yang tidak berhak atau tidak layak untuk dianiaya yang membolimi saudaranya, yang menjatuhkan, yang menjelekkan, yang memberikan segala perkara-perkara yang tidak pantas bagi orang yang beriman. Ikhwani fillah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berimanlah kepada Allah dan jauhilah keboliman keboliman. Keboliman yang paling besar adalah kesyirikan. Dan keboliman yang berikutnya adalah kebidahan dan kesesatan dan kedoliman berikutnya adalah apa yang Rasulullah wasiatkan di khutbah terakhir beliau alaihi salatu wassalam untuk jangan kalian saling menumpahkan darah. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali seperti orang-orang kafir terdahulu. Sebagian kalian membantai, menumpahkan darah sebagian yang lain. Dan kemudian beliau berwasiat untuk menjauhi kedoliman-kedoliman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kedoliman yang pertama adalah menumpahkan darah, kedoliman yang kedua adalah menjatuhkan kehormatan, dan kedoliman yang ketiga adalah merampas harta orang lain dengan zalim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakullah. Wa lana Wa ta'ala an yuthabbitana ala ala sunnah, ala islam ala aqidat la ilaha illallah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar bisa memanfaatkan sisa-sisa Ramadan kita hanya tinggal sepekan, tinggal beberapa hari saja. Nasallahu taala at-taufiq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله كمسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan orang yang dipilih untuk diberikan sabat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan Ciri-ciri siapa yang akan diberi oleh Allah sahabat. Yaitu orang-orang yang beriman. Dengan maknanya yang sesungguhnya. Yaitu iman dalam hatinya. Ikrar di lidahnya. Dan membuktikan dengan amal perbuatannya. Dan juga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan bagaimana meraih istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan shuhada'i والصديقين salihin wa hasuna ulaika rafiqa Siapa yang mentaati Allah dan siapa yang mentaati Rasulnya Maka merekalah orang-orang yang akan digabungkan bersama para nabi. Bersama para siddiqin. Bersama para syuhada. Bersama para salihin. Wahasuna ulaika rafiqa. Dan itu sebaik-baik rafiq. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin digabungkan bersama para anbiya. Bersama para rasul. Bersama para siddiqin bersama para syuhada fal yuti'illaha wa rasulah hendaklah taati Allah dan rasulnya dan ambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki amalan kita untuk memperbaiki ibadah kita dan untuk memohon kepada Allah fa innahu mujibud da'awat wa innahu qadiyal hajat fa innahu arhamur rahimin Allah arhamur rahimin Maha pengasih, maha penyayang, maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa.